Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Seperti siklus alam, Ramadan kembali menjenguk kita untuk menjadi neraca tentang perjalanan hidup kita. meskipun tampaknya puasa merupakan rutinitas yang kita lalui setiap tahun, tapi sebenarnya Ramadan tahun lalu tentu berbeda dengan Ramadan tahun ini. Karena sebenarnya tidak ada waktu yang bisa kita ulang. Setiap puasa tiba mestinya menjadi neraca bagi kita untuk mengukur apa yang telah kita perbuat dalam setahun sebelumnya. Apakah kita mengalami peningkatan produktivitas atau kita mengalami peningkatan kebahagiaan di dalam hidup atau sebaliknya. Peningkatan produktivitas biasanya diukur secara nasional berdasarkan apa yang disebut dengan gross national product. Sedangkan peningkatan kebahagiaan sekarang ini juga diukur oleh yang disebut dengan gross national happiness. Para pengkaji saat ini bahkan menunjukkan bahwa tingkat indeks kebahagiaan atau growth national happiness suatu bangsa itu jauh lebih penting ketimbang growth national product. Tetapi apa yang menentukan tentang kebahagiaan dan tingkat produktivitas kita itu sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana cara kita bersikap terhadap waktu. bagaimana kita memandang waktu dan bagaimana kita punya semacam suasana kerohanian untuk menentukan sikap kita atas waktu itu menentukan kebahagiaan kita dan menentukan juga bagaimana kita punya produktivitas. Sekarang banyak laporan-laporan dari lembaga-lembaga internasional dan jurnal-jurnal atau majalah internasional mengatakan bahwa tingkat produktivitas dan tingkat kebahagiaan orang Indonesia itu relatif lebih rendah. Antara lain juga karena kita memang tidak punya sikap yang positif terhadap waktu. Menurut temuan-temuan ahli psikologi terakhir menunjukkan bahwa sikap dan pandangan kita terhadap dimensi waktu, terhadap masa lalu kita, masa kini dan masa depan itu menentukan apakah kita bahagia atau tidak, ataukah kita produktif atau tidak. Riset-riset menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak misalnya tidak memandang masa lalu sebagai sesuatu yang positif atau selalu memandang masa lalunya itu negatif, itu biasanya tidak bisa mengalami kebahagiaan di masa kini. Kalau orang tidak memiliki kebahagiaan di masa kini, itu tidak punya harapan tentang masa depan di dunia ini. Dan biasanya kalau orang tidak punya harapan tentang masa depan di dunia ini maka mereka akan mencari jalan pintas untuk segera mengakhiri hidup, untuk segera kemudian terbang ke dunia lain atau ke akhirat. Apakah itu lewat bunuh diri atau lewat tindakan-tindakan lain. Begitupun cara kita memandang hari ini. Orang-orang yang memandang bahwa hidup itu hanya untuk hari ini saja dan memandang waktu oleh karena ini sangat abundant, sangat banyak, biasanya cenderung tidak punya orientasi ke depan. Kalau orang tidak punya orientasi ke depan, biasanya akan menghabiskan segala sumber daya untuk kepentingan hari ini dan akan menghabiskan waktu secara percuma ada beberapa tes psikologi menunjukkan bahwa ada dua kelompok eksperimen ketika satu kelompok mahasiswa akan dilakukan ujian satu kelompok orang yang cenderung berorientasi hari ini saja dan orang yang mahasiswa yang berorientasi masa depan. Ternyata orang-orang yang hanya berorientasi masa kini selalu menganggap waktu itu banyak oleh karena itu biasanya cenderung berleha-leha dan tidak mau segera mempersiapkan diri untuk ujian. Tapi sebaliknya orang yang berorientasi masa depan hanya waktu itu selalu sedikit, selalu terbatas. Oleh karena itu biasanya selalu bergegas ingin tiba pada ruang ujian dan menyelesaikan masalah secara segera. Tetapi katanya juga, kalau orang terlalu, masalahnya selalu punya orientasi ke depan, tapi tidak punya orientasi ke sini, punya resiko biasanya orang yang semata-mata berorientasi masa depan dan mengabaikan hari ini, itu jadi cenderung egois, cenderung tidak memperhatikan yang lain, cenderung hanya orientasi pada produktivitas, tetapi tidak sedia untuk berbagi pada yang lain, oleh karena itu tingkat happinessnya, kebahagiaannya terbatas. Sebaliknya biasanya orang yang terlalu menekankan hari ini, biasanya cenderung memandang waktu luas, oleh karena itu bisa berkongko-kongko dengan yang lain, menghabiskan banyak waktu, tapi kemudian dengan risiko tidak punya produktivitas ya. dan orientasi ke depan. Manusia yang sehat katanya dan manusia yang bahagia ditentukan oleh keseimbangan di dalam memandang waktu masa lalu, masa kini dan masa depan. Bagaimana kita mereklaim waktu masa lalu itu dan bagaimana kita, kalau masa lalu kita itu misalnya memang penuh dengan warna-warna kelam penderitaan, bagaimana kita bisa berdamai dengan penderitaan dan kemelaratan masa lalu itu? Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, dan kemiskinan, kemelaratan itu dibawa-bawa, maka itu akan melahirkan dendam. Riset-riset menunjukkan kenapa tingkat korupsi misalnya merajalela luar biasa dan tingkat obesitas juga merajalela di kalangan yakin eksekutif-eksekutif baru ataupun anggota-anggota parlemen baru karena notabene kebanyakan mereka juga berasal dari desa-desa yang hidup dulunya ketika sekolah mungkin cuma makan indomie naik bis kota dan ketika mereka sekarang mulai menemukan kedukan dan punya pangkat merasa dan punya anak merasa mulai mengatakan saya dendam dengan masa lalu saya dendam dengan kemiskinan anak-anak saya tidak boleh miskin lagi dan apapun kita berikan dan untuk itu kita bisa mengambil apapun demi membayar dendam atas masa lalu lewat korupsi, lewat memangsa makanan apapun hingga kemudian perut kita menjadi kuburan bagi orang-orang lain. Sebaliknya juga kita lihat bagi satu negara yang kemudian cenderung menghabiskan seluruh sumber daya hari ini seolah-olah tidak punya orientasi ke depan, itu jelas akan mewarisi masa depan dan kemiskinan. Saya kira yang membuat kenapa sumber daya sumber daya alam Indonesia yang begitu cepat habis karena hampir semua kebijakan pemerintah dan pemerintahan, aktor-aktor, pejabat-pejabat pemerintah, decision maker, itu memang hanya memikirkan hari ini. Mereka tidak pernah bisa berpikir tentang ke depan. Akibatnya apa yang kita lakukan selama ini hanya merusak apa yang diberikan oleh Allah, tetapi kita tidak meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam itu lewat kerja-kerja produktif. Tetapi masa lalu dan masa depan itu kuncinya adalah bagaimana kita sikap kita menghadapi hari ini. Karena waktu itu seperti aliran mata air, seperti aliran sungai. Waktu itu tidak pernah bisa diulang. Aliran sungai katanya eh, ada kata Heraclitus, kita tidak pernah bisa menyeberang sungai dengan air yang sama karena air akan terus mengalir. Air yang mengalir waktu lalu itu berbeda dengan air yang akan mengalir kemudian. Begitupun waktu. Waktu seperti aliran sungai. Waktu tidak bisa dibalik. Ketika saya bicara sekarang, satu menit kemudian itu sudah menjadi masa lalu. Oleh karena itu, titik bagaimana kita menghargai masa lalu dan masa depan ditentukan bagaimana kita melihat hari ini, mengisi hari ini secara produktif. Nah di dalam hal itu kita melihat bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa sungguhnya manusia di dalam menghadapi hari ini itu sungguh-sungguh merugi. Walhasil demi masa, demi waktu, Tuhan bersumpah demi waktu, Semua manusia di dalam menghadapi kenyataan sekarang dan di sini hanya berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang punya ketahanan, stamina ketahanan untuk selalu meningkatkan gaya hidupnya lewat tawasul, saling menasihati dengan sesuatu yang berguna. Tawasul bil sesuatu yang benar dan tawasul bisok dan saling menasihati tentang bagaimana kita punya kesabaran, punya ketahanan di dalam waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan waktu itu sebagai sesuatu yang sangat penting, menentukan derajat kualitas dan tingkat kebahagiaan kita. Kenapa sebenarnya waktu begitu penting? Karena sebenarnya hidup kita di dunia ini finish. Hidup kita di dunia ini terbatas Kadang-kadang tidak kita sadari bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh terbatas. Setiap detik umur kita berkurang. Sementara setiap detik, setiap saat, meminjam ironi lagunya Pak Suri, kita hanya tidur, bangun, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi. Seolah-olah waktu itu tidak terbatas. Padahal hidup kita setiap hari di diskon Hidup kita ini terbatas. Oleh karena terbatas, Waktu itu merupakan sesuatu yang sangat gayo, sangat berharga, nilainya harga. Nilainya berharga. Menurut hukum ekonomi, menurut teori ekonomi, sesuatu yang cadangannya terbatas, tetapi banyak digunakan, itu bernilai sangat tinggi. Contohnya misalnya, kenapa emas itu harganya tinggi, bahkan kemudian menjadi penjamin atas mata uang di muka bumi ini, karena emas ini selain cadangannya memang terbatas, tapi juga banyak digunakan. Banyak digunakan orang. Sesuatu yang terbatas dan banyak digunakan orang itu nilainya tinggi. Tetapi kita lihat keterbatas-batasnya emas, kita selalu bisa menambah ulang. Menambah ulang emas itu. Kalau emas habis, kita bisa tambah ulang. Sebarang harganya uang itu bisa dicetak ulang. Kalau habis bisa dicetak ulang. Tetapi waktu tidak ada waktu yang bisa di recycle. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa di recycle. Waktu berlalu berlalu. Oleh karena itu, di sini sinilah dimensi gentingnya pentingnya dari waktu. Karena waktu itu sangat menentukan produktivitas dan kebahagiaan hidup tetapi waktu itu bergerak, bergegas cepat dan tidak bisa di Maka kita ke hukum ekonomi kedua. Menurut teori ekonomi juga, itu apa ada yang disebut dengan opportunity cost. Di dalam investasi misalnya itu ada mengenal namanya opportunity cost. Konsekuensi bahwa saya berinvestasi di bidang properti, maka saya punya kehilangan potensi untuk investasi di bidang energi. Nah begitu pun waktu. Konsekuensi bahwa saya menggunakan waktu hari ini untuk tidur dan tidur lagi, atau hanya untuk sekedar melamun, untuk sekedar menghayal, itu punya opportunity cost. Bahwa kita punya konsekuensi kehilangan potensi besar untuk menginvestasikan waktu untuk sesuatu yang produktif, berguna, menolong sesama, produktif dan sebagainya. Tetapi nyatanya kebanyakan manusia, meskipun manusia, meskipun waktu itu lebih berharga daripada emas, karena tidak bisa di-recycle. Tetapi dalam investasi waktu itu kebanyakan kita adalah salah. Karena kita tidak mempertimbangkan persoalan opportunity cost. Kebanyakan kita dalam 24 jam itu barangkali hanya menggunakan investasi waktu untuk sesuatu yang produktif Barangkali apalagi yang kerjanya mungkin di daerah p Masuk jam, menghindari dari mungkin sekitar jam 10 lebih, jam 12 sudah mulai makan siang, dan kemudian sebentar lagi nanti menjelang p lagi sudah pulang lagi, dan kemudian menghabiskan waktu, investasi waktu untuk mungkin hanya sekedar kongko-kongko membicarakan sesuatu yang tidak produktif. Itu hukum ekonomi kedua. Bahwa kita bangkrut karena memang kita salah dalam menginvestasikan waktu. Hukum ketiga di dalam waktu ini menjadi hukum yang oleh Einstein disebut hukum relativitas. Menurut Einstein, waktu itu sifatnya relatif, Meskipun jangkanya sama, tetapi jika jadi, persepsi kita bisa berbeda. Dia bilang, satu jam bercengkrama bersama gadis cantik, nah itu Einstein, bahasa Einstein. Itu rasanya cuma semenit. Tetapi satu menit bersama panas matahari, itu terasa satu jam. Nah, disinilah tetap bagaimana persoalan relativitas waktu itu memerlukan semacam perubahan mindset dalam diri kita. Bagaimana mengubah sesuatu yang painful, yang sakit, yang sulit menjadi joyful, menjadi sesuatu yang bahagia, menyenangkan. Itu persoalan mindset kita. Kebanyakan kita misalnya memandang puasa itu sebagai sesuatu yang sulit dan mengisi bulan-bulan puasa sebagai sesuatu yang seolah-olah sejam itu sangat panjang. Karena kita memandang puasa itu sebagai beban. Tetapi kalau kita memandang puasa itu sebagai justru alat untuk memperkuat daya-daya kerohanian kita. Soma suri. Bagaimana kita belajar memanfaatkan waktu yang produktif. Kan menurut hadis kudsi dan juga tradisi kaum para nabi katanya kalau Nabi Isa mengatakan, kalau kamu berpuasa, bilaslah mukamu dan tunjukkan senyum kepada sesama. Jangan kamu puasa menunjukkan wajah yang cemberut, muka masam, seolah beban hidup yang luar biasa. Kebanyakan kita salah di dalam memandang puasa karena justru dengan puasa tingkat produktivitas turun. Padahal puasa dengan mencoba mengambil jarak dari rutinitas mengambil dengan konsumsi yang berlebihan itu memberi ruang bagi kita kecerdasan dan kecemerlangan berpikir dan kita bisa memandang waktu demi waktu secara joyful, secara bahagia. Tanpa harus menyombongkan diri ataupun anania. Saya sejak satu tahun yang lalu punya proyek untuk mengarang satu buku yang tidak pernah selesai-selesai di hari biasa karena terlalu banyak kongko-kongko di mall, di kafe-kafe dan di hotel-hotel panggilan tadi. Tetapi biasanya selalu saja Ramadan menyelamatkan saya. Puasa selalu menyelamatkan saya. Karena justru pada bulan Ramadan itulah selesai sholat subuh, tidak punya pikiran macam-macam, konsentrasi full. Biasanya berkah Ramadan itu, berkah puasa itu, selesai Ramadan, buku itu tuntas. Seperti juga ketika saya lakukan disertasi dulu. Dan disertasi itu selesai, itu sudah bulan puasa. Ini mindset kita di dalam relativitas waktu. Bahwa sesuatu itu bisa lama atau sebentar, itu tergantung bagaimana cara kita memandang waktu itu. Apakah kita mengisi waktu secara bahagia, joyful, atau mengisi waktu sebagai tekanan, sebagai stres, dan sebagai sesuatu yang kemudian membuat gaya-gaya kreatif kita perlu. Nah, inilah hadirin kaum muslimin dan muslimat yang bahagia. Setiap Ramadan juga sebenarnya mengajak kita untuk mengukur ulang, membangun satu neraca perhitungan atas tingkat kebahagiaan dan produktivitas kita dan setiap produktivitas dan kebahagiaan ditentukan oleh satu etos, oleh satu rohani rohanian dan pasaran rohani yang sudah ditentukan oleh apa yang disebut dengan penghargaan kita terhadap waktu. Sedemikian rupa Allah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang membuat hidup kita berguna, hidup kita bahagia, dan hidup kita produktif, bagaimana gross national product kita, gross national happiness kita, ditentukan oleh penghargaan kita terhadap waktu. Wal asri, inna insana lafi khusrin, illadzina amanu wa bil salihati wa tawasubil haqqi wa tawasubil sabr. Oleh karena itu, kalau bangsa kita sekarang dianggap tingkat produktivitasnya rendah, tingkat kebahagiaannya lemah, berarti cara beragama sudah salah, dan cara beragama kita salah itu ditunjukkan oleh cara kita di dalam memandang waktu. Satu agama yang sangat memuliakan waktu, dijalankan oleh umatnya yang sangat menistakan dan menyanyiakan waktu. Semoga dengan selesai bulan puasa ini menjadi momen kita untuk semakin menghargai waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.